Dijelaskan pada akhir pembahasan tadi bahwasanya ulfah dijadikan oleh para ulama sebagai cara untuk menilai seseorang Apakah dia di atas sunnah ataukah dia atas bid'ah? Dia orang yang saleh atau orang yang soleh? Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Beliau menyatakan i'tabirun nasa bi akhdanihim Al-muslimu yatba'ul muslim wal fajiru yatba'ul fajir Anggaplah Nilailah seseorang itu dengan sahabat karibnya. Muslim akan mengikuti yang muslim. Yang hajir akan mengikuti yang hajir. Beliau juga menyatakan Innama yumashi ar-rajulu wa yusahibu man huwa yuhibbu wa man huwa mithlu Seseorang itu berjalan dan bersahabat dengan orang yang dia cintai dan orang yang semisal dengan dia. Barulah. Kalau ini orang mukmin, dia akan berjalan, akan bermajelas, akan bersahabat dengan yang mukmin semisal. Kalau dia soleh bertakwa kepada Allah juga demikian. Kalau dia fajir, fasik juga akan berjalan, bermajlas, bersahabat dengan yang semisal dia. Masih ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menyatakan lau anna mu'mina Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin Laisa fihim illa mu'minun wahid La ja'a hatta yajlisa ilaih Kalau seandainya ada seorang mukmin yang masuk ke dalam masjid di dalamnya ada seratus orang tidak ada padanya kecuali satu mukmin saja. saya mukmin tadi yang masuk akan datang ke majlis dengan seorang yang mukmin tadi. Paham ya? Di masjid itu ada 100 orang. Yang mungkin cuma satu. Yang istiqomah, yang bagus, ala sunnah cuma satu. Datang seorang mukmin masuk ke dalam masjid, maka dia akan datang bermajlis dengan yang semisal dia dengan yang mukmin tadi masuk ke masuk. ini kok aneh semua ini perasaan kok nggak sama semua ini jika ketemu kayaknya mirip Hah? Eh? datang tutup ke Kalau itu sama itu dari mana dari sini taklim di mana Tuh. Itu alami. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atu fihi mi'atun laisa fihi la munafiqun wahid la ja' hatta yajlis sajid. Juga sebaliknya di masjid ini ada 100 orang. Semuanya mukminin, satu yang munafik. Datang seorang munafik ke masjid tadi, dia pasti akan datang dan majelis dengan munafik yang serupa dengan itu. Itu otomatis, itu otomatis para keluarga. Barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari Qatadah binti Amr As-Sadusi rahimahullah salah seorang tabi'i uh, tabi'in kata Qatadah binti Ama As-Sadusi inna wallahi ما رأينا الرجل يصاحب nas illa إلا مثله وشكله Sesungguhnya kami demi Allah Tidaklah kami melihat seseorang bersahabat dengan orang lain Melainkan dengan semisal dia Setipe dengan dia Fasahibu salihin min ibadillah La'allakum antakunu ma'ahum aw mithlakum maka oleh karena itu hendaklah kalian bersahabat dengan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Pasti kalau bersama dengan mereka Atau pasti semisal dengan mereka Ini ulfah ya Orang itu dinilai dengan sahabat Makanya harus selektif Ketika betul sahabat kita aman ya. Orang menilai kita dengan sahabat kita orang yang bertakwa, orang yang soleh di atas sunnah, kita pun disamakan baik mereka salah memilih sahabat di samping akan merusak akidah kita, agama kita, prinsipnya kita, orang lain pun mengenal kita dengan sahabat-sahabat tadi. Kefulan sahabatnya fasik. Kita yang kenal. Kefulan ada orang nggak beres. Itu Sahabatnya semuanya hizbi. Dinilai dari sahabat dari kita. Bahkan ikhwanatina Allah cara ini dipergunakan oleh para ulama untuk mengidentifikasi seseorang yang izbi mubtadi, yang menyimpang, yang berpura-pura dari salat. Hmm? Bisa digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi salafi, salafi palsu. إن الألفة قائدة ذهبية استخدمها السلف لكشف أهل البدع فإذا خفي على أحدهم أمر رجل نظر إلى جلسائه فإن كانوا أهل سنة فهو على منهجهم وإن كانوا غير ذلك ألحقوه بهم Ulfah ini, kecondongan hati, kecondongan kecocokan hati ini satu kaidah emas. Kaidah dahabiyah, kaidah emas yang digunakan oleh salafun saleh untuk membongkar ahlul bid'ah. Ketika tersamarkan atas salaf keadaan seseorang dia di atas sunnah atau tidak maka salah salafun salih melihat teman-temannya Melihat teman majelisnya, sahabat karibnya kalau ternyata teman-temannya ahlu sunnah Maka dia kini seman dengan mereka Tapi kalau ternyata teman-temannya bukan ahlu sunnah Maka dia digolongkan sama kayak teman-temannya tadi Qala Imam Ahmad rahimahullah berkata Imam Ahmad rahimahullah wa man khafiya alaina halah lam tafa alaina ulfatah Siapa saja yang tersamarkan atas kami keadaan dia maka tidak akan tersamarkan atas kami kecuali dengan hatinya dia berusaha untuk menutupi segala sesuatu dari syubhatnya, dari pemahamannya, dari penyimpangannya, semuanya. Rasulullah merepotkan. Sunni bukan. Mereka membongkar keadaan dia melalui sahabat-sahabat. Kepada siapa dia singgah? Siapa teman duduknya, teman majelisnya? Siapa sahabat karibnya Siapa orang yang datang kepada dia Yang ziarah ke dia Yang mencintai dia Yang bergaul dengan dia kalau alus sunnah aman, alus sunnah insya Allah. Kalau bukan terbongkar kepalsuan salafiyahnya. Ternyata ini salafi palsu, bukan salafi yang sungguh. Berkata al-Imam al -Al, al al Auzari rahimahullah Man satara anna bid'atahu Lam takhfa alaina ulfatah Siapa saja yang menyembunyikan dari kami kebid'ahannya maka tidak akan samar atas kami kecondongan hatinya. Waqala Mu'ad ibn Mu'ad rahimahullah dan berkata Mu'ad ibn Mu'ad rahimahullah ar-rajulu wa in katama ra'yah lam yakhfa dzaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisih seseorang itu Walaupun dia berusaha menyembunyikan pemahamannya, rokyunya, pemikirannya, tidak tersamarkan itu semua pada anaknya atau mungkin pada temannya atau mungkin pada teman majelisnya terbongkar pada anak. nah, ini anaknya kok di sekolah orang di sekolah resmi nah, itu bapak ini tidak nah, mungkin anak yang sekecil itu punya pilihan Di sama aja Di Sana bagus, tidak nah, mungkin Terlalu kecil bagi anak untuk berpikir sejauh itu Baru bapak eh, kelihatan dari anaknya tadi Atau temennya Atau teman majelisnya Ketahu jika diriwayatkan dari Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghilabi rahimahullah Beliau mengatakan ya takatamu ahlul ahwa'i kulla syai' illa ta'aluf was -sohbah. Ahlul ahwa, ashabul bid'ah Jadi Allah Sini dia. Alhamdulillah. Allah Ada yang punya sesuatu yang memisahkan jemuran dagangan silakan diambil. Hah? Kalau mobil ya, ya biar aja. Hmm. Nah, dagangannya barangkali bakal hancur karena hujan, jemurannya barangkali. Silakan, biar tenang. Yang nggak ada alasan jangan pura-pura begitu. Nah. iya. saya ulangi lagi. Katanya Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghilafi rahimahullah, yatakatamu ahlul ahwa kullu illa ta'aluhu sohbah Ashabul ahwa, ahlul bid'ah berupaya menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada mereka. Mereka bisa. Yang tidak bisa adalah ta'aluh taaluf kecondongan hatinya dan sohbah persahabatannya. Tidak bakal bisa. Maka dikatakan kaidah zahabiyah, kaidah emas di kalangan salafun saleh untuk membongkar jati diri seseorang. Dan itu alami tidak mungkin direkayasa. Ini orang dina tidak hanya kaidah tetapi juga dipraktekkan oleh para ulama diriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id al-Qattan rahimahullah Beliau mengatakan ketika Sufyan al-Thawri Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah datang ke kota Basra, Beliau mulai mencari-cari informasi tentang kondisinya seseorang yang bernama Rabi ibnu Subayy. bagaimana kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat. Kata Thauri, ayyu syai'in madhhabu? Apa madhabnya dia? Lalu jawabannya masyarakat, ma madhabuhu illa sunnah. Madhabnya dia tiada lain kecuali sunnah. Dia seorang sunnah. Katanya Thauri, man bitonatu Man bitonahu? Siapa sahabat karibnya dia? Siapa di sekitarnya dia? Kalau masyarakatnya polos menyatakan ahlu kader orang-orang yang punya pemahaman ingkar takdir sekte kodariya katanya Thauri rahimahullah huwa kodari huwa kodari kalau begitu dia seorang kodari yang punya pemahaman ingat takdir. Tidak cukup dengan pengakuan saya sunni, saya salafi, saya harus sunnah, saya, saya, saya. Tidak cukup. Terbongkar semua itu dengan persahabatan. Dengan teman karib. Ternyata sahabat karibnya dari kalangan firqah tabligh. Nah, mau ngaku beribu-ribu kali saya sunni, saya salafi. Ditolak. Ini salafi palsu. Ada tablighi. Dia seorang tablighi dikarenakan sahabat karibnya jamaah tabligh kurut bersama dengan jamaah tabligh mereka semua datang ke rumahnya mengundang jamaah tabligh ke rumahnya dan yang lain-lainnya palsu. Terbongkar kepalsuan salafiyah dia. Tablighi bukan salafi. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah diberitahu bahwasanya Musa bin Uqbah Asuri al-Baghdad Asuri datang ke kota Baghdad. Musa bin Uqbah Asuri datang ke kota Baghdad tempatnya ini Ahmad. Barakallahu Baik Muhammad, telah datang Musa bin Uqbah Asuri ke Baghdad. Jawabannya beliau, guru ila man nazal wa ila man yahwi Dengar suaranya Pentingan ya Suara saya atau suara hujan Campur Masih dengar Baik Kata Imam Ahmad Ibn Hamzah rahimahullah kepada siapa dia singgah wa ilaman ya'wi kepada siapa dia uh, hadir atau uh, menginap atau bermalam kepada siapa itu para ulama salaf dulu. Karena waktu Ketika singgahnya kepada ahli sunnati wal jamaah salafin sunnah singgahnya masalah Ahlus Sunnah gabungkan dengan mereka. Barakallah. Datang seseorang ke metro. Hmm. Disampaikan kepada para ikhwah, fulan ibnu fulan datang ke kota metro. Tanya, lihat kepada siapa dia singgah. Hah? Kepada siapa dia datang? Oh ke sebelah sana. Alas, ada khariji. Kampram ya, ada khariji. Anak kabumnya ke ling-lingnya orang khariji Ada khariji. Karakol. Nah, kepada siapa dia singgah? Oh ke sebelah sana. Ada sururi. Hmm? Ada sururi. Karakol. Oh singgahnya kemari. Ada sudah itu namanya ulfah. Pertanyaannya, ketika kita mendapati pertanyaannya, ketika kita mendapati ada seseorang yang demikian keadaannya langsung difonis seperti itu atau ada upaya menasihati. Ada seseorang yang kita belum tahu tidak jelas ini orang. Tidak jelas ini orang. Siapa ini? kabarnya kalau dari Jawa di Jawa kok katanya Sunni, Salafi apa Terus kok ada suara-suara sumbang suara-suara miring gimana ini datang ke Metro tiba-tiba datangnya itu kelingnya linknya Sururi apakah langsung kamu katakan Sururi ataukah ada upaya nasihat terlebih dahulu jawabannya Jawabannya Hah? Langsung Langsung Suruh Langsung Khariji Langsung tabliri Begitu Langsung Nah, jadi kalau di sebelah sana, di tempat asalnya itu sudah ada proses di kalangan orang-orang sana, ada upaya segala macamnya. Barakallahu fikum. atau dengar berita, sudah ada upaya nasihat, upaya majelis dari para para doa para tidak segala macamnya sudah. Tapi itu belum jelas. Ini bagaimana keadaannya? Datang ke kota metro ini datangnya kelingnya seluruh selurit. Kelas, al amr. Langsung seluruh sudah ada upaya menasihati proses walaupun bukan kita yang melakukannya. Baik. Tapi kalau asli sini dari sini ini orang aslinya ya seragam. kadang taklim di sini kadang nggak kelihatan segala macamnya kok tiba-tiba ada informasi-informasi yang miring-miring begitu terkait dengan dia bener gak informasinya ini Ternyata dipastikan fulan teman akrabnya adalah ini ini ini ini. Nah, dari kalangan hizbin sururiin. Ah, ternyata yang biasa ke rumahnya yang diundang sama dia haula sururiin hizbiin. Oh, indahlah. Atau kasih nasihat kepada dia, tegur dia, sampaikan ke teman-temannya itu orang yang beres, orang yang menyimpang, terima alhamdulillah dan terima gabungan dengan mereka. Intinya sudah ada upaya menyampaikan hujah kepada dia. Diriwayatkan ikhwan dari Abu Dawud As-Sijistani yang punya kitab As-Sunnah Sunnah eh, kitab Sunnah Abu Dawud. Beliau berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ara rajulan Min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah أترك kalam saya melihat seseorang ahlu sunnah berjalan bersama dengan seorang ahlu bid'ah. Apa langsung saya tinggalkan aja? enggak usah ngomong sama dia lagi. Kata Imam Ahmad, lah. Jangan langsung, jangan langsung. Lah, aw anna rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'atin Kenapa tidak kamu kasih tahu dulu Orang yang kamu lihat itu yang bersama dengan dia harus bid'ah Sampaikan dulu, hati-hati. Ini orang menyimpang, ini orang yang uh, mubtadi. Hati-hati. Fa'in in taraka kalamahu fakallimhu wa illa falhiqu bih. Kalau dia setelah mendapatkan nasihat meninggalkan temannya tadi yang buta tadi tadi, teruskan pinjam dengan dia, gaul dengan dia. Tapi kalau dia nggak mau terima nasihat, gabungkan dengan temannya tadi. Berkata Abdullah bin Mas'ud al marfu bi orang itu dinilai dari sahabat karibnya. Itu juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sehingga upaya kantor nasihat ada upaya nasihat, teguran, dikasih ilmu, masih juga apa namanya bersama dengan teman-teman uh, akrabnya, maka digabungkan dengan mereka semua. Pak. Bahkan Ibn Amtina Azzaqullah Al-Imam Fudhal Ibn Iyad Rahimahullah Ta'ala menegaskan Ketika ada kenyataannya Seseorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah Bisa berjalan bersama dengan Sambul ahwa'i wal bid'ah Itu berarti terjadi kemunafikan pada dia Berkata Fudhal Ibn Iyad Rahimahullah Fala yumkinum أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق tidak mungkin ada seorang sunni sahibus sunnah dia bisa berjalan bersama dengan ahlul bid'ah melainkan karena kemunafikan penyakit nifak yang ada pada diri bukan sunni saja barakallahu maka Ibn Tina sekali lagi Ini adalah kaidahnya para ulama Di dalam menilai seseorang Antum bisa menilai seseorang dengan cara ini Orang lain pun menilai antum juga dengan cara ini Antum pun bisa mengevaluasi diri antum dengan cara ini Antum lihat teman-teman antum kamu berteman dengan siapa? tu'raf kamu akan dikenal dengan teman kamu tadi makanya kalau tidak azakumullah sekali lagi dalam bab persahabatan dan pertemanan Ahlu sunnati wal jamaah punya konsep intiqaul ikhwah selektif di dalam mencari teman dalam mencari sahabat di antara yang menunjukkan betapa pentingnya di ikhwah adalah konsep ulfah, konsep dan prinsip kecodoman hati. Tidak mungkin dibohongi sebab al-arwah junudun mujannadah. Orang soleh bersama dengan orang soleh Seorang munafik dengan yang munafik Yang fasik bersama dengan yang fasik Yang sunni bersama dengan yang sunni Itu pasti Ketika ada yang bisa dua perkara berbeda yang bisa menyatu, pasti ada keserupaan di antara mereka. Mungkin karena senasib. Ada munafik, ada terkena penyakit nifaq. Seperti yang disampaikan oleh Abu Ibn Iyad rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Ini mungkin. Dari sini penanti nasabah sekali lagi bukan terkait dengan kita saja tapi yang sangat erat kaitannya dengan kita adalah persahabatan dan di antara perkara yang menakjubkan pula ya asal azabullah prinsip ini konsep ini tidak hanya berlaku terkait dengan permasalahan burung seperti yang diungkapkan tadi tidak juga semata-mata berkaitan dengan persahabatan tetapi yang namanya ulfah ini juga berkaitan dengan masalah rumah tangga hmm, rumah tangga disebutkan wa minal lataif dan termasuk perkara yang unik dalam bab ulfah ini anna tasyakula wa tanasub كما يكون بين الأخوة يكون في الزواج Hah? kemiripan, kesesuaian hati, sebagaimana terjadi di kalangan para ikhwah dalam persahabatan dalam ukhuwah juga terjadi dalam rumah tangga dalam pasangan-pasangan hidup. Famin ni'amillahi 'alal mar'i an takuna lahu zaujatun tushakiluh maka termasuk kenikmatan-kenikmatan Allah atas seorang hamba ketika dia memiliki seorang istri yang semisal dengan dia. Nikmat min Allah. Hmm? Betul mengaji di atas sunnah. Alhamdulillah istri, anak-anak ikut mengaji di atas sunnah. Nikmat min Allah. Antum berupaya soleh bertakwa kepada Allah meningkatkan ibadah kepada Allah. Anak, istri semangat beribadah kepada Allah. Aku punya jiwa sodakoh yang tinggi, cuma bersodakoh. Istrinya aku ikut juga punya jiwa gemar sodakoh. Anaknya aku juga demikian. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla dikatakan ulfahnya syariah sama-sama di atas sunnah, sama-sama di atas ilmu, sama-sama di atas ketakwaan kepada Allah, sama-sama di atas amal soleh. Ini yang diharapkan ha, pasangan suami istri dunia akhirat. Insya Allah. Faida hasalatil musyakalatu hasalal wifaq. Ketika terjadi kesesuaian kecocokan hati, maka akan muncul kesatuan rumah tangga. Wa illam yahsul tashakul halla mahallahu syaqa. Tapi ketika tidak ada kecocokan hati, kecenderungan eh, kesesuaian hati yang syar'i, maka yang tadinya bahagia, cocok, berubah menjadi syakor, kesengsaraan, pertikaian, dan segala macamnya ujungnya adalah firak perceraian. Tak cocok. Suaminya di atas sunnah, istrinya tidak mau di atas sunnah. Diupayakan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, masya Allah. Semakin membangkang. Nah, saya dengan cara yang halus, dengan sabar, segala macam. Semakin jauh Ternyata yang istrinya ini terkena pemahaman-pemahaman yang lain. Ketika nggak memungkinkan menyesuaikan keadaan tadi, ujungnya retak viral. Ya, bukan berarti mengajukan cerai cepat, tapi diusahakan semaksimal mungkin. Ketika tidak mungkin dipertahankan, ujungnya adalah viral. Kenapa ya Pak? Tidak punya unfah tidak ada ulfa yang syar'i sehingga ini ilmu ulfa ini pada burung ya alami pada persahabatan ya alami terkait dengan menilai orang di atas sunnah atau tidak juga alami pasangan rumah tangga juga demikian ini alami sehingga al al qayibat, al qayibat al tayyibin yang qayib laki-laki yang qayib untuk perempuan yang qayibah qayibah, perempuan yang qayibah qayibah untuk laki-laki yang qayib qayib, Al-khabithat al-khabithin Perempuan yang khabithah khabithah Yang jelek-jelek Untuk laki-laki yang khabith Laki-laki yang khabith khabith Untuk perempuan yang khabithah khabithah yang jelek-jelek Alami juga Nah, mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga yang infak syariah, semua di atas sunnah, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, di atas ilmu, di atas eh, amal dan taqwa kepada Allah Azza Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallah. Kami, jika akan kita harus betul-betul selektif dalam mencari teman dan betul-betul sangat penting perkara ulfa maka penting pula barakallahu fikum kita sebutkan di sini ciri-ciri Nah, ciri-ciri teman yang dahulukan yang baik apa yang jelek? Hah? Yang baik dulu. Jadi tema kita terus mundur tuh pembahasannya. Ini masih mana? Nanti ketemunya pada pembahasan eh, akibat salah mencari teman. Dahulu kan apa? Menurut dulu. Eh, yang baik dulu. Masya Allah ya kan. Baik, baik, maka di sini perlu barakallahu fikum untuk kita sampaikan sifat-sifat teman-teman yang yang apa ya Teman-teman yang baik. Masya Allah disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama di, di buku yang antum buka kopi itu disebutkan oleh para ulama ada lima perangai khamsu khisalin lima perangai yang harus ada pada seseorang yang layak kita jadikan sebagai sahabat dari وقد ذكر أهل العلم في من تؤثر صحبته خمس خصال Para ulama menyebutkan tentang seseorang yang layak dijadikan sebagai sahabat disebutkan lima perangai pada dia. Lima-limanya harus ada. Yang pertama ayyakuna akila. Orangnya itu akil. yang namanya akil, ukala, orang yang berakal ialah alladzi yafhamul umura ala wajhiha yang langsung memahami sesuatu dengan benar jangan nyambung au yafham idza buyina atau langsung dia paham ketika dijelaskan kepada dia ada akil jadi dia langsung connect, ya, langsung bisa nyambung, memahami perkara sesudah dengan porsinya. Atau dia nggak paham, begitu dipahamkan langsung paham. Ada akhir. Ini dalam semua perkara dalam perkara duniawi, dalam perkara ukrawi, nah, ya, dalam perkara din, dalam perkara muamalah, dalam perkara yang lainnya. Akil dia Biasa ngomong nyambung. Pembahasan A paham. Tidak paham, diterangkan dikit langsung paham. Ada akil. Ini Rasul Mal modal utama seorang sahabat. Fala khaira fi suhbatil ahmak maka tidak ada baiknya bersahabat dengan orang dungu, dengan orang tolol, namanya ahmak lawan daripada akil gak mudeng-mudeng tidak bisa connect selalu terbelakang yang lain sudah pada paham dikasih penjelasan dikasih pemahaman gak paham-paham gak mudeng-mudeng ada ahmak la khaira fi suhbatil ahmak nah, tidak ada baiknya bersahabat dengan orang yang ahmak. Ya, yang kedua, ayakuna hasanal khuluq akhlaknya baik ya sahabat kita ini akhlaknya baik ini Ikhwan asas disuhbah ba'dal imani billah ini merupakan fondasi sifatnya seorang sahabat setelah keimanan dia kepada Allah Azza wa Sekali orang yang mukmin beriman kepada Allah, akidahnya bagus, akhlak sangat penting. Dijelaskan oleh Al Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Akhlaq Wasiyar kata Ibnu Hazm man talaba al-fadail lam yusayir illa ahlah ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة والبر والصدق وحسن العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمير وصحة المودة أجمع Kata Ibn Hazm rahimahullah Barang siapa yang mencari keutamaan Barang siapa yang mencari fadilah Maka dia tidak akan berjalan Kecuali bersama dengan orang-orang yang punya fadilah dia tidak akan berjalan, tidak bakal berteman, melainkan bersama dengan orang-orang yang punya keutamaan tadi. Dia tidak akan menjadikan seorang sahabat dalam menempuh jalur keutamaan tadi kecuali sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling baik, yaitu sahabat yang ahlul muasa, ini rincian akhlaknya. Sahabat yang ahlul muasa, yang suka membantu temannya. Al muasa membantu orang lain, tahun dengan temannya. Ahlul bir Orangnya banyak kebajikan-kebajikannya Orangnya jujur Bagus persahabatannya Orangnya sabar Tepat janji Amanah Sabar Lembut Jiwanya bersih Gak ada kedengkian Gak ada hasad Gak ada amarah dan sihatul mawadah kecintaan dia tulus dan benar ini adalah orang-orang yang berakhlak dari Siapa saja yang mendapatkan keutamaan dan kebaikan Maka dia akan bersahabat dengan orang-orang yang punya akhlak Di antara akhlaknya Poin-poin tadi Suka membantu sesama Banyak kebaikan-kebaikan dia Jujur orangnya Sabar orangnya menemati janji Amanah helm, Kelembutan nah, Jiwanya dia bersih Bagus dalam bermuamalah Itu yang mencari seseorang para barakallahu fikum yang menjadi sahabat. Ada dua cara. Ada dua cara yang disebutkan para ulama untuk mengetahui akhlak sahabat kami. Ada dua cara untuk mengetahui akhlaknya sahabat kami. Ini orang akhlaknya baik atau tidak dengan dua cara. Yang pertama, Man yusahib ghairak Kamu lihat Dia sebelumnya bersahabat dengan siapa Lihat Dia sebelumnya bersahabat dengan siapa Sebelum dengan kamu Dia dengan siapa kalau dia sebelumnya bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang yang punya hakul karimah, insya Allah dia akan sama dengan teman-teman lamanya. Dulu sempat dikatakan dari sebagian orang Arab, kulli man tusahib ukhbiruka man anta. Kulli man tusahib biru man anta. Katakan kepada aku, siapa sahabatnya? Katakan kepada aku, sampaikan kepada aku, jelaskan kepada aku siapa sahabat. Saya akan bisa memberitahu siapa. Oh saya dulu bersahabat dengan bulan, dengan bulan, dengan alat. Uh, eh, dia kenal baik dengan saya begini. Ada khair. Ini orang baik insya Allah para itu pada cucu nah, cucu itu sifatnya orang yang baik ketika dia dusta memberitahukan sahabat-sahabatnya cukup sebagai bukti dia orang jelek dengan dustanya ini cara pertama ya Lihat siapa kawan-kawan lawannya Siapa kawan-kawan dia sebelumnya Sebelum aku kalau kawan-kawan lamanya, kawan-kawan sebelumnya orang baik, dia baik insya Maka kamu bersahabat itu. Cara kedua, Cara yang kedua dengan cara safar bersama dengan dia. Bepergian jauh bersama dengan dia. Yang namanya safar, safarun disebut dengan safar li'annahu yushir an kathirin min akhlaqin nas wa qabaihim yang namanya safar bepergian dalam bahasa Arab namanya safar disebut dengan safar li'annahu yusir dikarenakan dia menerangi menerangi akhlaknya orang lain dan kopiat-kopiatnya Waktu Allah. Wakadiman kanu yakulun Dulu orang Arab mengatakan As-safar mizanul asfar As-safar mizanul qawm Safar itu tolak ukur menilai sebuah kaum Tolak ukur menilai sebuah kaum Ketika safar jarak jauh Barakallahu fikum Akan terlihat Man fulan wa alam akan kelihatan tobiatnya, muamalahnya, akhlaknya, setia kawannya dan segala macamnya ketika safar. Safar jarak jauh. Nah kelihatan. Oh ternyata bulan ini orang yang nggak penyabar. Sedikit masalah panik, wah kayak orang gelisah, bingung dan segala macamnya. Nah, Alhamdulillah. Kelihatan. Nah, Sedikit ada problem, ganggu si teman-teman yang lain, dia sendiri. Nah, kelihatan ini tidak setia kawan. Nah, egois hanya memikir dirinya sendiri. Barakallah. Ketika bagian safar rame-rame urunannya itu ditentukan ya safar sama-sama satu orang punya sebagai Amir safar disepakati satu orang urunannya satu juta Selama safar dipakai sama-sama. Allah nah, wa syafa'al ketika safar ada sebuah peristiwa insiden yang membuat itu uang habis sebelum selesai safar. Diajak lagi ya Allah ya ikhwan Ini ada musibah bersama Uang yang kita simpan untuk safar kita sekian hari Tidak ada lagi ludes ya ikhwan Ya Allah ta'awun ta'awun ya Kelihatan. Orang yang yang gampang membantu kelihatan. Orang yang setia kawan siap ta'awun kelihatan. Orang yang egois memikirkan diri sendiri juga kelihatan. Oh maafkan ya akhi saya uh, eh, dipeseni sama orang rumah, sama anak-anak, harus beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli banyak banget. Dan sudah hati ini yang ada pada saya ini saya cukup saya di rumah saya apa yang ini. Padahal yang nggak segitu banyaknya Dia punya kelebihan harta Tapi nampak watak aslinya Egois Ya Raya, siap Berapa? Siap Hah? Allah bismillah Yallah, yallah iya. Semangat Kelihatan dia kawan itu nampak ketika safar Dan itu alami Alami tidak bisa bohong Dengan safar jarak jauh bersama-sama kelihatan ini yang gampang diatur, susah diatur. Kelihatan rombongan ramai-ramai ya naik. Nah, ya, Sama kalau visual kapal, bawa apa ya? Hah? Kereta api? Ya, insya Allah. Hah? Nah, ayo keluar semua. Ini, Nah, yang ada urusan minta izin sama ketua. Ini kita mau berangkat. Ada yang mau Insya Allah. Apa? Ah, saya ke sana sebentar. Allah silakan. Ada yang no problem. Taruh balanya di situ, sana kemari lihat-lihat. Ah, tempat-tempat yang lainnya shopping apa segala macamnya. Sudah bunyi kereta itu Datang itu menaik semua Mana si bulan Akhirnya dicari-cari sama yang lainnya Tahu-tahu dalam kereta Eh cepat cepat cepat cepat cepat Tolong tolong barang saya Loh Eh tiga ya ini maunya enak sendiri tidak mau gotong royong bersama dengan ikhwan-ikhwan mintanya sukanya dilayak dilayati tidak mau melayati dia punya barang-barang banyak ya banyak langsung naik kereta dia hei cepat ini cepat iya cepat-cepat barangmu itu loh tahun ya tahu. tahu. Tahu, ke Tahunya turun rame-rame kita gotong Nantunya orang-orang di kereta yang lain suruh bawa barang Kelihatan, yang suka marah aja kelihatan Alhamdulillah itu semuanya nampak ketika sahabat dari situ antum tahu oh wataknya ini, wataknya itu. Ketika wataknya jelek sampai pada batas jelek, segi, maka gak layak sebagai sahabat kalian. Paham ya? Tapi kalau tidak sampai tingkatan sayyi, bas ada hem-hem sedikit gitu ya. Tidak bas. Ini orang baik, cuma kadang ada hem sedikit. Artinya kita harus pahami, oh dia punya karakter seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, atas. Nah, kita bersahabat menyesuaikan dengan akhlak yang masing-masing orang dan yang masing-masing. Intinya Pak Irfan, akhlaknya mulia. Ini asas landasan yang paling penting setelah beriman kepada Allah berakidah. Ketika akidahnya lurus, perhatikan akhlaknya. Sangat-sangat mempengaruhi langsung keadaan. Ingat ini sahabat Bukan pembahasan terkait dengan mengeluarkan orang dari alusunan Dari sehingga banyak alusunan semuanya sahabat kita, ikhwah kita. Sekian sahabat yang lebih spesial Yang lebih karib Yang lebih dekat kuat itu dipilih akil orangnya yang gampang konek, tidak paham kita akan coba paham kemudian akhlaknya akhlaknya yang ketiga apa sudah yang ketiga apa sudah Hah? Masya Allah nah, ini kaku hujan atau gimana ya mau pulang juga nggak bisa pulang mau mana lanjut yang ketiga yang ketiga ialah ayakuna ghaira fasikin dia bukan orang yang fasik alias dia orang yang soleh ayakuna salihan taqiyya sahabat karibnya tadi itu orang yang saleh bertakwa kepada Allah dikenal Masya Allah ibadahnya bagus di atas sunnah ketakwaannya dia bagus bukan orang yang fasik bukan orang yang suka mengerjakan tindakan dosa besar bukan ahli maksiat Lianna al-fasiqa sarib yasriqu min dinika qabla an yasriqa min akhlaqik. Dikarenakan orang fasik itu maling, sarik mencuri dia. Yakni dia mencuri agamamu sebelum dia mencuri akhlakmu. Ada fasik. Kamu yang tadinya masya Allah orang baik-baik, cuma beribadah, beramal saleh, begitu bersama dengan yang fasik-fasik langsung berubah keadaan agama. Tidak lagi semangat ibadah, jauh ke terjatuh dalam berbagai macam kemukaran dan Setelah itu otomatis akhlaknya kamu akan berubah. Al-fasik syar Orang yang fasik, ahli maksiat, orang yang jahat, orang yang jelek Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah menyatakan disebutkan dalam kitab beliau Rawdatul Uqala kata Ibn Hibban rahimahullah al-aqil la yusahibul asrar لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن لا يستقيم وده ولا يفي بعهده Kalian berhebat Orang yang berakal Orang yang cerdas Tidak akan bersahabat Dengan orang-orang yang jahat Dengan orang-orang yang fasik Sebab bersahabat dengan orang yang jelek itu satu bagian dari neraka. Kita acun minan tersiksa ya. Persahabatan dengan mereka hanya memunculkan permusuhan, benih-benih kedengkian. Tidak akan istiqomah rasa cintanya, tidak akan menepati janjinya. Diterangkan oleh para ulama para fikum. Seseorang yang fasik, yang fajir, yang dikenal sebagai alim maksiat, pelaku dosa besar, yang biasa dengan tindakan maksiatnya kamu bersahabat dengan dia gak bakal abadi Gak bakal kekal Mudah putus Dengan sebab yang sepele Kalau orang, orang jahat, orang fasik Bahkan mudah berantem, mudah berkelahi Bahkan mudah muncul pembunuhan dan segala macam Karena kefasikannya mereka Jangan dikatakan kit'atun minan di saat yang sama ketika kita mencocokin mereka dalam semua hal kita akan betul-betul hitam kayak mereka Ketika kita berupaya untuk melawan mereka, berseberangan dengan mereka, nggak sesuai dengan mereka, akan cepat putus. Dulunya kawan sekarang bermusuh-musuhan dan mereka tak bakal segan untuk mencederai kamu, melukai kamu, menyiksa kamu jika ada kata seru gak sama dengan mereka atau membongkar kaiban-kaiban mereka. Allah mustahil. Ada pun mungkin bersahabat dengan orang yang fasik barakallahu. Kata Ibn Hibban rahimahullah. Masih ucapannya beliau. Inna min sa'atatil mar'i alba. arba'ah. Termasuk kebahagiaan seorang hamba empat perkara. Empat perkara termasuk perkara kebahagiaan. Yang pertama ialah antakuna zaujatuhu muafiqah. Istrinya dia sesuai dengan keadaan dia, sama-sama di atas sunnah. Luar bahagia. Wa waladuhu abrara, anak-anaknya semuanya berbakti. Kamu akan bahagia wa ikhwanuhu salihin teman-teman dia orang-orang saleh semuanya kamu akan bahagia wa yakuna rizquhu fi baladih dan rezeki dia di tempat dia berisini dia akan bahagia istrinya sesuai dengan dia sama-sama soleh solehah di atas sunnah itu kebahagiaan yang luar biasa anak-anaknya berbakti harta yang paling mahal. Teman-teman dia orang-orang saleh, luar biasa beramalnya. Rezekinya di tempat dia sini tidak jauh-jauh. Di negaranya dia, tidak jauh-jauh. Nah, di antara kebahagiaan baik ikhwan? Wa ikhwanuhu salihin. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga ayakuna salihan taqiyya orang yang saleh bertakwa kepada Allah azza wa ini jelas para hukum tidak mungkin bersahabat dengan yang namanya Hah? dengan yang namanya orang fasik orang yang jelek e, kata sebagian hukama orang-orang bijak mengatakan manjala khairan asabatku barakatuh Barang siapa yang bermajlis dengan kebaikan Bersahabat dengan orang-orang baik Dia akan mendapatkan barokah amin Fajalisu awliya illah la yasra Orang yang bersahabat dengan wali-wali Allah Yang beriman, yang berkatwa kepada Allah Azza wa Jal Dapatkan sama-sama Wa in kana kalban, walaupun dia seorang seekor anjing. Dapat kasar sama Dicontohkan seperti kalbu ashabil kahfi Anjing yang menemani ashabul kahfi kata anjing dapat barokahnya, dapat kebaikannya. Ketika dia bersahabat dengan orang-orang yang baik, dimasukkan dalam Quranul Karim terkait dengan ashabul itu anjing, apalagi manusia, apalagi seorang muslim, apalagi orang yang di atasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang bermajlis, yang bersahabat, yang berbaikan dengan orang baik akan dapat barokahnya bersahabat, berteman dengan wali-wali Allah, orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Azza wa akan dapat kebahagiaannya, dapat barokahnya, dan bakal sengsara. Paling tidak tersebut ya disebutkan bersama dengan orang-orang lain. Mereka adalah para wali-wali Allah yang beriman yang bertakwa kepada Allah Azza wa Sahabat mereka adalah bulan-bulan Fulan nama kamu disebut di antara sahabat para wali-wali Allah yang mulia tadi. Itu minimal kecepatan barokah. Karena Ah, Alim fulan dia begini begini begini masya Allah guru-gurunya ini ini ini murid-muridnya ini ini ini sahabat-sahabatnya fulan fulan alam atau disebut namanya masya Allah fitrah barokahnya sahabatnya syekh fulan luar biasa Hah? Vokal baru itu emang sahabatnya Syekhuna Masih ada lagi yang lain yang keempat Masih ada lagi yang lain yang kelima Lanjut Kuat ya kan ya Jam berapa ini? Oh jam 9 iya, iya. Lanjut Yang berikutnya ini panjang Artinya harus diperpanjang. Nah, yang keempat adalah dia seorang sunni, bukan seorang yang menyimpang. Ayatul sunniyan ghaira mubtadi'in wala Dia seorang yang di atas sunnah Seorang sunni Selebi Bukan orang yang sesat Bukan orang yang menyimpang ini panjang pembahasannya harus dibahas terkait dengan bahaya bersahabat dengan ahlul bid'ah, majas dengan ahlul bid'ah, ayat atau ahadid dan keterangan kaum salaf yang berbicara masalah itu harus diperpanjang supaya anda tahu bahayanya mereka. Sudah besok pagi ya. Yang kelima, nah, yang keempat ini perinciannya nanti besok pagi insyaallah. Kalau sambil ngantuk-ngantuk gini bahaya ya. Hati-hati, jangan sama bid'ah. Kopinya denger, oh boleh sama bid'ah. Oh malah bahaya. Pulang dari sini sesat Allah ya. Harus fresh bisa waktu. dirinci bisa waktu. Nah, terkait dengan masalah bahaya bersahabat dengan ahlul bid'ah. Itu paling menyibuk. Yang kelima, saya dahulukan ayakuna ghaira harisin ala dunya dia bukan orang yang ambisius dunia Orang yang zuhud dalam perkara dunia Yang mengerti bagaimana menyikapi dunia Bukan ambisius dunia Bukan orang yang, eh, yang, yang terkena cinta dunia Bukan ambisius dunia Disebutkan barakallahu fikum. Al harisu 'ala dunia, yuridukal mahalik orang yang ambisius dunia akan membawa kamu pada tempat-tempat kebinasaan akan menjerumuskan kamu ke dalam tempat-tempat kehancuran dunia membahayakan hati-hati Orang yang ambisius abisius dunia Kalau kamu memiliki dunia Dia akan berupaya sekuat tenaga merampas Dunia dari kamu Jika dari ambisius dunia Dia akan berupaya untuk menyaingi kamu Terkait dengan dunia kamu tadi Terus akhirnya kamu terbawa oleh gayanya dia bersaing urusan dunia lupa dengan akhirat. Li'annahu lam yusahibka illa dunia Sebab dia tidak bersahabat dengan kamu Melainkan untuk urusan dunia semata Faida wajada mitlahu fatashakala Ketika mendapat yang semisal dia Yang sama-sama habis dunia Maka akan serupa keadaannya Terus bersaing dunia, dunia, dunia, dunia, dunia Ujungnya kehidupan mereka Kayak al-an'am Fakanat hayatuhuma kal an'am. Akhirnya kehidupan gitu mereka mereka berdua seperti hewan ternak. Yang dipikir makan minum makan minum satunya lagi terus begitu. Dunia dunia dunia dunia. Akhirnya antum terjatuh dalam kehancuran dalam kehinaan, kebinasaan. Lupa dengan akhirat, lupa dengan takdir, lupa dengan ilmu, lupa dengan amal, lupa dengan sunnah. Semuanya dunia dan dunia membahayakan. Jangan tersibukkan dengan dunia di disebutkan di sini barakallahu fikum sebuah kisah diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam tarikhnya tarikh Dimas Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi bercerita Suatu hari kami pernah keluar bersama dengan guru kami menghadiri sebuah jenazah. Bersama dia ada sejumlah murid-muridnya. Barakallah. Ketika menuju ke jenazah tadi melewati segerombolan anjing. Insyaallah saling candaria ya, gitu ya, anjingnya lagi bergurau lagi senang motornya gitu. Kata sang guru masih faedah pelajaran kepada murid-muridnya. Unduru ila hadhil kilab. Apa? enggak kantuk. Unzuru ila akhad. Benar saya. Kiri-kiri dikiranya antum kilap. Allah musta'an. Mahdim. Unzuru ila hadihil kilap. Kata beliau, lihat pada anjing-anjing ini tadi. Ma ahsana akhlaqa ba'dihha ma'a Alangkah indahnya pergaulan mereka, akhlaknya mereka, sebagian dengan sebagainya. Hah? Untuk anjing, kalau kamu menyenangkan. Semangat. Lihat ya. Bagus akhlak anjing-anjing. Sudah lewat. Ke itu jenazah disolatkan, proses selesai, pulang. Ketika pulang dari jenazah, tiba-tiba eh, melewati rombongan anjingnya sama, tiba-tiba sudah dilemparkan di tengah-tengah mereka bangkai. Bangkai di tengah-tengah anjing-anjing tadi. Ternyata anjing-anjing itu langsung mengurungi bangkai tadi saling cakar-cakaran yang ini ngambil dari sebelah sini ini ngambil dari sebelah sini pokoknya capek-capek pakai-pakai tadi saling membungkung sama teman-temannya cakar-cakaran memperebutkan dan berebut yang memiliki bangkai tadi sang guru noleh kepada murid-muridnya Hmm? Katanya sang guru, Katra itu mi ashabana. Kamu lihat sendiri wahai murid-murid kondisi anjing-anjing tadi. Dulu sebelum kita tadi pulang berangkat, mereka bercanda gurau, eh, bercanda ria, masya Allah kayak akhlaknya. Begitu dikasih bangkai satu saja, pikir wah perhatikan saling kubur saling nyangka, saling apa tuh Kata sang guru, mata lam takuni dunia bainakum fa antum ikhwah selama tidak ada dunia di antara di tengah-tengah kalian kalian bersaudara selama tidak ada dunia di tengah-tengah kalian kau bersaudara merasa berjuang merintis sama-sama lelah letih sama-sama berjuang berkorban Masya Allah ah, satu kalimat satu kata satu Masya Allah biasa Wa mata ma waqa'ati dunya bainakum taharastum 'alaiha taharusal khilaf ya Tapi ketika ada dunia di tengah-tengah kalian, maka kamu nanti akan saling mencapai-capai dunia tadi, mengambil dunia tadi, seperti anjing-anjing tadi mencapik-capik bangkai Hati-hati, hati-hati dengan yang namanya itu Nah, dulu ketika masih fakor wal masakin, masya Allah, makur tenang, gitu ya. Begitu sudah banyak dunianya, wah sudah persaingan, ya, sikat-sikatan, sikut-sikutan, urusan dunia, urusan bisnis, segala macamnya. Lupa dengan perjuangan, lupa dengan pengorbanan, lupa dengan ukhuwah gara-gara dunia. Sehingga dalam memilih sahabat, jangan memilih sahabat yang ambisi dunia itu bukan dunia kalian bukan berarti nggak boleh cari dunia atau cari dunia yang halal bukan berarti nggak boleh orang kaya berarti kasih rezeki yang banyak alhamdulillah tapi orang-orang yang di atas sunnah tidak akan sampai jatuh dalam ambisius dunia tidak bakal sampai jatuh dalam e, sifat mencintai dunia cinta dunia sampai menghalalkan segala cara tidak bakal mungkin maka walaupun antumnya orang yang mampu yang kaya Tapi bukan dunia antum Untuk bergabung bersama dengan ahli dunia Mereka semua akan menghancurkan antum Menghancurkan agama antum Menghancurkan akhirat antum Sehingga jangan bersahabat dengan ahli dunia Dan yang ambisius dunia Barakallahu Naam ini lima poin ya ikhwan Lima-limanya harus ada Lima-limanya harus harus ada dan yang poin keempat belum kita rinci akan jadi nanti insyaallah taala pada kesempatan keesokan pagi jika ada cukup panjang kita berjelaskan ayat wa hadis yang dibawa oleh para ulama terkait dengan masalah bahaya berusaha bersahabat dan berteman secara dengan ashabul ahwa tidak supaya kita lebih waspada terkait dengan bahaya mereka. Baru kemudian kita sebutkan uh, dampak positif ya buah daripada persahabatan dengan orang-orang yang baik. Haruslah itu kita sebutkan pembahasan terkait dengan teman-teman yang jelek beberapa ayat beberapa hadis yang menjelaskan tentang bahaya dari teman-teman yang jelek kemudian eh, efek negatif daripada eh, bersahabat dengan orang yang jelek ciri-ciri dan sifat-sifat teman-teman yang jelek jika akan dirinci insyaallah taala barakallahu saya mengumpulkan ada sekitar 28 tipe 28 tipe teman yang jelek itu perlu diperpanjang supaya antum tahu yang ini jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan yang ini saja nah insya Allah akan dibahas pada kesempatan besok pagi insya insyaallah pagi ya jam 9 ya jam 10 tanggal 11 Sufu bukan saya. Sufu insya Allah satu. Beliau dari kita Nah, ketemu dengan saya nanti besok pagi jam 9 atau jam setengah 10 sampai hukum. Nah, diteruskan lagi insya Allah besok malam tak ada Insya Allah Gitu ya akan lebih dirinci lagi terkait dengan masalah poin-poin yang belum terbahas tadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik yang kepada kita sehingga bisa bersahabat dengan orang takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan keberkahan dari itu Amin ya rabbal alamin. Sekian yang ketiga benar. Subhanallah bihamdika ilaha wa atubu